Di mana letak ketenangan itu? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah ayam mati di lumbung padi. Apa sebenarnya yang terselit dari peribahasa itu? iman mati karena tidak disirami dengan ilmu ilmu ilmu ilmu datang seorang jamaah menemui saya Ustadz Somad saya kena penyakit insomnia gak bisa tidur malam jam 2 malam mata saya masih berkedip-kedip bismika Allahumma ahya wa amut gak mempan sebabnya apa pak sebabnya saya beli tanah setelah beli tanah tanam kelapa sawit dipupuk dijaga tiga tahun berbuah pas mau dipanen sudah dipanen orang duluan ternyata tanahnya bermasalah dibawa ke pengadilan dia yang menang akhirnya sampai jam 2 malam gak bisa tidur apa yang terlintas dalam pikiran? Kenapa beli tanah? Kenapa tanam sawit? Kenapa beli tanah? Kenapa tanam sawit? Kenapa diambil orang? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa dulu nggak ternak ikan aja? Kenapa nggak ternak puyuh? Berbulan-bulan nggak bisa tidur. Akhirnya pergi ke psikiater. Pak psikiater, ya saya sudah dua bulan nggak tidur tidur Pak psikiater. Akhirnya Pak psikiater buat resep ini obatnya, yang ini dimakan sebelum makan, yang ini dimakan setelah makan, yang ini tiga kali, yang ini dua kali. Akhirnya memikirkan resep itu makin gak bisa tidur. Dimakan, tertidur. Dosisnya habis, terbangun. Kenapa beli tanah? Kenapa tanah? Setelah dimakan, muncul masalah baru. Terlalu banyak makan obat, terjadi kekacauan tubuh akhirnya kena buah pinggang muncul masalah baru sampai akhirnya saya ketemu MP3 Ustad saya dengarkan sebelum tidur malam begitu saya dengar saya itu tidur makanya saya tidak marah kalau ada jamaah itu tidur itu menunjukkan jiwanya tenang karena dia tidak kena penyakit insomnia orang Amerika orang Eropa mobilnya mewah, apartemennya cantik, rumahnya megah, duitnya banyak, dolarnya bejibun, nggak bisa tidur karena masalah hidup dunia. Kita naik angkot kelewatan gang. Itu menunjukkan apa? Di mana letak ketenangan itu? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman oleh sebab itu maka iman ini mesti disiram dengan ilmu majlis ilmu adalah majlis zikir majlis ilmu adalah majlis turunnya rahmat dan barakah majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah sekelompok orang berkumpul di rumah Allah yatsluna kitab Allah membaca ayat-ayat Allah wa yatadarasunahu fima bainahum mengkaji isinya nazalat alaihimus sakinah turun ketenangan wasyiat bihimur rahmah turun rahmat kasih sayang Allah hafat bihi mul malaikah dikelilingi oleh para malaikat Wadakarohumullahu fi mana indah dibanggakan Allah taala dengan para malaikat tadi malam ketemu dengan murid dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani di Zawiyah Raudhah ketemu cium tangan barokah zikir solawat tenang jiwa lalu kemudian subuh ini ketemu dengan abah raud ketemu dengan para penghafal Quran ketemu dengan santri-santri tenang jiwa tidak ada yang menenangkan jiwa ini selain daripada majlis zikir majlis ilmu betapa meruginya ayam-ayam mati di lumbung padi Benih tidak disiram, mati. Benih yang disiram dengan majelis ilmu tumbuh tapi tidak berbuah. Maka mesti disiram pakai pupuk buah. Datang konsultasi. Ini kenapa tidak berbuah? Kenapa ini tidak berbuah? Karena ternyata dia mesti diamalkan. Sudah dapat ijazahnya, sudah talaki, sudah alaqah. Kenapa enggak berbuah? belum diamalkan paksa-paksakan diri sebelum tidur malam wudhu dulu sholat witir paksa-paksakan diri bangun malam tahajud paksa-paksakan diri siang sholat qabliyah sholat ba'diyah paksa-paksakan diri pagi sholat duha paksa-paksakan diri sholat subuh berjamaah barulah dia berbuah kalau dia tidak berbuah dia hanya sekedar pokok kayu yang hanya membuat sampah saja tapi paling tidak tempat orang bernaung di bawah ketika panas tapi manfaatnya tidak sesuai karena yang ditunggu itu buahnya masa pohon kayu rindang besar tidak berbuah sementara semangka yang kecil buahnya besar oleh sebab itu maka busti berbuah benih disiram berbatang berputih berbuah buahnya ranum cantik dan indah begitu dibelah tak bisa dimakan kenapa ulat semua isinya oleh sebab itu mesti dijaga benihnya disiram apa yang bisa menjaga ini diprotek dia kenapa apel tidak dimakan ulat bukan karena ulat tidak sanggup beli apel tapi karena disemprot pestisida ulat tahu ini ada pestisidanya maka dia tidak makan kita nggak tahu dimakan ikan asin tidak dikerubungi lalat tidak ada satupun lalat yang hinggap di ikan asin kenapa karena lalat tahu ikan asinnya pakai formalin manusia nggak tahu pintar mana manusia dari lalat jangan jawab <laughs> akhirnya orang makan menumpuklah pestisida dan formalin dalam darah apa namanya CANCER cancer karena dia tidak larut dalam tubuh yang lain-lain larut makanan-makanan larut menjadi energi menjadi sampah dibuang menjadi kotoran sama seperti daun kalau jatuh ke tanah larut menjadi pupuk tapi plastik tidak larut maka plastik sampah bertebaran oleh sebab itu maka ini mesti dijaga. Apa yang bisa menjaga buah apel supaya tidak berulat? Jagalah dia dengan ikhlas. Kamu kenapa nggak ke masjid? Saya kalau ke masjid riak, maka saya nggak ke masjid biar ikhlas. Tarkul amal li ajlin nas riak. Kata Imam Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajlin nas riak. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang riak wal amal li ajlihim syirik beramal karena ingin dipuji orang syirik kenapa kenapa kamu nggak pakai sorban takut dipuji orang riak pakai saja sorban anak jangan takut dipuji orang pakai sorban yakinkan diri baik Ustadz kenapa nggak pakai sorban ada masanya nanti pakai sorban tarkul amal li ajlin nas riak tapi beramal Tapi saya enggak tahan Pak Ustaz Dipuji orang Luruskan Karena pujian pasti akan selalu datang La'atiannahum mimmaini aidihim Wa min khalfihim Wa an aimanihim Wa an syama'ilihim Datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari dalam Alladhi waswisu fi sudur Dari dalam, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari dalam dari dua aspek minal jinnati wanas nas dari yang zahir dari yang batin berdatangan dia la nagum aku akan goda anak cucu Adam sampai kapan madamat arwahuhum fi ajsadihim selama roh masih bersemayam dalam jasad selama masih hidup dia terus menggoda. Kapan kita berhenti dari godaan ini? Nanti setelah terbaring, terbujur kaku, bahkan sampai mau sakaratul maut pun dia tetap menggoda. Itulah makanya orang berzikir tidak bisa digoda waktu sakaratul maut. Kenapa? Karena la ilaha illallah akan terngiang di telinganya. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر kalau itu diucapkan sekali, sepuluh kali, seratus kali, seribu kali, Terngiang dia di telinga kita. Bahkan ketika kita mau tidur malam pun terngiang dia. Bahkan ketika kita mengigau di tengah malam pun itu yang terngiang. Maka saat mau sakaratul maut pun itu juga yang akan datang. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau dengar, apa yang kau pikirkan, apa yang kau renungkan, itu yang akan datang waktu sakaratul maut. Seorang bapak sudah diponis dokter panggil istrinya, panggil anaknya, bawa ini ke rumah, nunggu malaikat maut datang. Sudah nggak ada obat. Bapak sudah koma, nggak sadar-sadar di rumah sakit. Kalau tetap dipertahankan di ruang ICU, hanya ngabiskan uang saja. Dokter kasihan dengan keluarga, bawa ini pulang. Karena kalau dibawa pulang pasti mati. Begitu mau dibawa pulang, matanya terbuka, sadar dia sadar Ketemu sama saya, saya tanya, apa yang membuat Bapak sadar? Waktu saya sedang koma itu datang Abdul Somad. Terus apa kata Abdul Somad itu? Nanya kapan tablik akbar? Akhirnya saya terbangun. Kapan tablik akbar? Saya terbangun, saya pulang ke rumah, saya kumpulkan panitia buat tablik akbar. Datang. Saya heran, Kok bisa saya yang datang waktu itu? Saya mencoba menganalisa. Kenapa waktu dia koma itu saya datang? Saya tanya, Bapak kalau di rumah ada nonton YouTube? Ada. YouTube siapa? Abdul Somad. Oh. Dari rumah ke tempat kerja dengar MP3 radio enggak radio Pak Ustaz, MP3 suara iya. Suara siapa? Ceramah Abdul Somad. Baru saya connect ternyata apa yang sering didengar apa yang sering ditonton apa yang sering dipikirkan itulah yang akan datang ketika kita kok hati-hati yang suka sinetron Korea hati-hati yang suka Bollywood itu yang akan datang nanti waktu kau koma saudara yang dimulai saya tidak nakut-nakuti cerita aja